Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ikhwani fid din, azbani Perhatikan baik-baik. Kita masih berada pada pembahasan ru'yatullah jalla wa ala. Itu Allah Subhanahu wa taala bisa dilihat sebagaimana sudah kita lewati dalilnya baik dalam Al-Qur'an maupun dalam As-Sunnah dan juga dikuatkan oleh Imam Abu Bakar bin Abi Dawud rahimahullah di dalam ucapan beliau Wakul ia tajallallahu lil khalqi jahratan kamal badru la yakhfa wa rabbuka awdahu. Artinya apa? Katakanlah Allah taala akan menampakkan di hadapan makhluknya secara terang-terangan. Sebagaimana bulan purnama itu enggak tersembunyi, Rabbmu lebih nampak lagi. Maksudnya ya, antum ketika bulan purnama tanggal berapa? 15 itu antri enggak kalau melihat bulan? Besar-besaran enggak? Ribut atau enggak? Enggak. Tenang, santai. Melihat dari arah mana saya bisa. Allah Ta'ala cara melihatnya seperti itu. Ar-ru'yah bir-ru'yah la lal mar'u bil mar'i. Paham ya? Cara melihatnya seperti cara melihat bulan, bukan zat bulan seperti zat Allah Ta'ala. Mahfum insyaAllah ya? Nah, Allah Ta'ala dilihat di beberapa tempat. Iqbal. Di mana, di mana? Nah, di hari kiamat pada masyarakat di surga. Dua tersebut. Madhab ahli sunnati wal jamaah. Kelompok apa yang mengatakan Allah Ta'ala nggak bisa dilihat selama-lamanya? Kelompok apa? Jamiah dan Mu'tazilah. Kelompok apa yang mengatakan Allah Ta'ala bisa dilihat di dunia katanya? Kelompok apa? Ah Yusuf? Allah Ta'ala itu bisa dilihat di mana-mana. Katanya. Jadi antum antum lihat anak ini ya Allah gitu loh. Kayaknya gitu. Kelompok apa? eh? apa? Sufiyah. Karena mereka memiliki akidah yang rusak, dua-duanya rusak. Akidah apa dan apa? Ittihadiyah dan al-hululiyah. Apa ittihadiyah? Ya, mereka meyakini Allah menyatu dan makhluk. Al-hululiyah? Eh? Apa? Bisa dilihat di dunia itu artinya. Ittihadiyah itu menyatu dengan makhluk. Makhluk ya Allah gitu loh. Ittihad menyatu. Tapi kalau al-hululiyah ya bermirip sebenarnya bermirip, cuman al-hululiyah apa? Berada di dalam makhluk. Paham ya seperti itu. Jadi makhluk ini bukan Allah tapi di dalam itu ada Allah. Allah musta'an. Yang sem yang semuanya itu akidah yang rusak. Paham ya? Ahlus sunnah wal jamaah akidah yang tepat dan benar. Na'am barakallahu fikum. Kita lanjutkan apa yang disampaikan oleh Syekh Shalal Fauzan, hafizallahu taala, perhatikan baik-baik barakallahu fikum, hafizakumullah. Amal kufar itu ya, wa amal kufar. Wa amal kufaru falamma lam yu'minu bihi fid dunya. Benar ini ya? Adapun orang-orang kafir tatkala mereka tidak beriman di dunia, hajabahumullah an ru'yatin yaumil qiyamah. Allah taala menghijabi, menutup mereka dari melihatnya dari kiamat nanti, enggak bisa melihat. Allah taala wa taala berfirman, "Kalla innahum 'an rabbihim yauma idzil mahjubun." Sekali lagi tidak mungkin dan tidak. Sesungguhnya mereka enam sungguh terhijabi dari Rabb mereka di hari tersebut. Yaitu apa? Enggak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Fa idza kana kuffaru mahjubin an ru'yatillah, maka apabila orang-orang kufar saja terhijabi, tertutupi dari melihat Allah taala, fa hadza yufhamu. Yang seperti ini bisa berarti bisa dipahami dari ucapan tersebut annal mu'minin la yuhjabuna an ru'yati rabbihim. Berarti lawannya orang-orang mukminin tidak terhijabi. Bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Mahum? Ayo na'am. Ikhwani fi din wa wasakumullah kita lihat berikutnya perhatikan baik-baik di situ. Wa illa kana al kuffar wal mu'minun sawa'an fil akhirah. Wa illa orang-orang kufar dan orang mukminun sama-sama di akhirat, sama-sama di akhirat. Wallahu farraqa bainahum tapi Allah taala memisahkan antara mereka. Nah, barakallahu fikum memisahkan antara antara mereka. Naam. Allah musta'an. Khair insyaallah. Kita lihat wa akramal mu'minin bi annahu yatajalla lahum. Dan Allah taala memuliakan kaum mukminin bahwasanya apa? Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala nampak di hadapan mereka. Ay yadhharu lahum. Nampak di hadapan mereka subhanahu wa taala. Kama yaliku bi sebagaimana yang, layak terhadap keagungan Allah Subhanahu wa taala, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Fayaraunahu ayanan mereka melihat secara langsung dengan mata kepala mereka sendiri, bi dengan pandangan-pandangan mereka. La yudammuna fi ru'yatihi wala yatadammuna. Mereka tidak berdesak-desakan, tidak pula antri, yakni la yatazahamuna li ru'yatihi, enggak berdesak-desakan dalam untuk melihatnya. Yaraunahu ayanan bi absarihim. Mereka melihat Allah Taala dengan apa? Dengan mata kepala mereka sendiri, langsung Paham itu ya? Naam. Kama yarawna syamsa sahwa laisa dunha sahab. Sebagaimana melihat matahari yang terang benderang yang tidak ada di bawahnya awan. Nampak enggak? Nampak. Seperti itu. Wa kama yarawna al-qamar lailatal badri dan sebagaimana mereka melihat bulan pada malam bulan purnama. Mahum salah ya? Naam. Wa hadha tasbihun lirru'yah birru'yah lal mar'i bil mar'i ini perlu digaris seperti ini biar enggak gagal faham. Ini adalah penyerupaan apa? Melihat dengan melihat. Cara melihat itu seperti cara melihat bulan purnama. Enggak desa-desaan, enggak antri. Pertama itu ya. Lal mar'i bil mar'i bukan zat Allah seperti zat bulan. Paham ya? Ahlu sunnah itu ternyata juga menyerupakan Allah Ta'ala dengan bulan purnama katanya. Berarti orangnya gagal paham. Paham ya? Kita katakan siapa yang menyerupakan? Cara melihat Allah Ta'ala seperti cara melihat bulan purnama. Enggak desa-desaan, enggak antri maksudnya ya? Bukan Allah Ta'ala seperti bulan purnama. Itu yang nyatakan seperti itu berarti gagal paham memahami hadis ini. Apa maksudnya? Innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar. Kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana seperti kalian melihat bulan ini. Bukan maksudnya zat Allah seperti bulan. Cara melihatnya. Cara melihatnya seperti melihat apa? Bulan purnama, enggak desa-desaan enggak antrian. Mahfum salah ya. Jangan sampai gagal paham, berbahaya. Kama sahih bidzalikal ahadits an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana telah sahih mengenai hal tersebut hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadza madhhabu ahli sunnati wal jamaah fi ru'yatillah azza wa jalla. Inilah keyakinan ahli sunnati wal jamaah berkaitan masalah melihat Allah Subhanahu wa taala. Kita tambah dikit lagi barakallahu fikum. Wallahu jalla wa ala yaqul dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lil ladzina ahsanul husna wa ziyadah." bagi orang-orang yang berbuat kebaikan mendapatkan al-husna. Apa al-husna? Surga. Wa ziyadah apa ziyadah? Melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini mendapatkan dua perkara. Orang-orang yang berbuat kebaikan mendapatkan al-husna wa ziyadah. Naam. Al-husna al jannah wa ziyadah hiya an-nadhar ila wajhillah. Ziyadah itu maknanya adalah melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala. Karena fi sahih Muslim sebagaimana di dalam sahih Muslim wa kama qala ta'ala dan juga sebagaimana firman Allah taala lahum ma yasha'una fiha waladaina mazidun. Bagi mereka apa saja mereka inginkan ada di dalam surga itu dan kami masih memiliki tambahan. Dan di sisi kami ada tambahan. Tambahan di sini maksudnya apa? Melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Semua di surga itu semuanya ada Jangan bilang nggak ada. Semua perkara-perkara yang baik ada. Nggak ada kedengkian, keirian, paham ya? Nggak ada. Semuanya ridho, tenang, tentram, paham ya? Nah, barakallahu fikum semua makanan yang kalian inginkan ada, semua minuman yang kalian inginkan ada, ketenangan semuanya ada. Paham ya? Intinya sana itu nikmat semuanya. Nah, kalau ingin melihat panjang lebarnya di dalam kitab yang sudah kami sebutkan berkali-kali barakallahu fikum, kitab sangat bagus karya Al-Imam Ibnu Al Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Apa kitabnya? Apa kitabnya? Hadil Arwah ila Biladil Afrah. Itu bagus sekali itu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum kitab mengenai penyejuk ruh atau hati. Eh? Nah, barakallahu fikum intinya apa kalau aku baca itu tenang sekali rasanya, tenang Masya Allah Seakan-akan tuh benar-benar ingin sekali segera gitu ya. Karena bagus sekali kitabnya. Nah, ada yang tipis, ada yang tebal. Yang mukhtasarnya tipis, yang tebal itu yang aslinya. Bisa dua jilid terkadang yang aslinya. Cuman bagus sekali barakallahu fikum. Nah, untuk hiburan orang baca itu masya Allah. Nah, yang jelas surga Allah Subhanahu Wa Taala itu nambah nggak bisa dibayangkan dan bayangan-bayangan kita. Lahum fil jannah. Bagi mereka seluruh apa yang mereka inginkan di surga. Waladaina mazidun dan kami masih memiliki tambahan wahwa ru'yatul lahi jalla Maksud tambahan di sini adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala nasrullah azza wa jalla bimanihi wa karamih an yaj'alana minhum wa an yaj'alana minas salihin at-tayyibin al-amilina bima ja'a bihi al karim sallallahu alaihi wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin